jamaah Masjid Al-Amin Semampir Surabaya rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilin Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari bab Maja'a fi naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika tidur itu? Posisinya bagaimana? Apa yang dibaca sebelum tidur? Nah ini harus kita pahami supaya kita bisa meneladani Rasulullah. Taib. Hadis yang pertama, qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Abdurrahman Mahdi qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah ibn Yazid an al-Barra ibn Azib Al-Barra bin Azib seorang sahabat Nabi yang mulia. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha mazja'ahu wa dha'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi qini 'adabaka yawma tab'athu ibadaka Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu jika beliau hendak tidur, wadoat kafahul yumna beliau meletakkan telapak tangan kanannya ini berarti telapak tangan kanan tahta khaddihil aiman di bawah pipi sebelah kanan. Iya betul. Rasulullah meletakkan telapak tangan yang kanan ini diletakkan di bawah pipi beliau yang sebelah kanan begini. Tidur sambil telapak tangannya Nabi ditaruh di bawah pipi yang sebelah kanan. Betul. Waqala dan Rob dan Nabi berdoa. Ini doanya ini mudah sedikit tapi masya Allah Rabbi wahai Tuhanku qini lindungilah aku azabaka dari azabmu yauma tab'atsu ibadaka di hari ketika engkau bangkitkan hamba-hambamu Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka nah, ini harus dihafal Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadaka. Rabbi wahai Tuhanku, ini lindungilah aku azabaka dari azabmu yawma tab'atsu ibadaka di hari ketika engkau bangkitkan hamba-hamba. Nah ini, ini Rasulullah tidur berarti otomatis Nabi miring kanan atau miring kiri otomatis paling kanan karena pipinya Nabi ini diletakkan di pipinya diletakkan di atas telapak tangan yang kanan begini ya. terus bagaimana gambaran yang lain ya kita baca lagi supaya dapat gambaran lagi Hadasana Muhammad ibn al-Muthanna qal Abdul Abdurrahman qal haddatsana Israel an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullahi mithlahu yang semisal dengan tadi. Wa qala yauma tajma'u ibadak di hari ketika engkau himpun seluruh hamba-hamba. Mirip dengan yang tadi ya. Berdasarkan hadis tadi bisa diketahui tiga adab yang seorang muslim dianjurkan untuk memakai tiga adab tersebut ketika tidur dalam hadis tadi ya apa saja yang pertama? Al-ittija' ala syakil aiman. Berbaring di atas apa namanya anggota tubuh sebelah kanan. Berarti miring sebelah kanan. Wasani yang kedua wad'ul kaffil yumna tahtal khaddil aiman dianjurkan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi sebelah kanan. Tergambar kira-kira? Oke. Okay. Yang nomor tiga, an yakul hendaklah berdoa Rabbi kini adzabaka yawma tab'atsu ibadah. Oh, tolong dihafal ya dan dipraktekkan sebelum tidur baca itu. Rabbi Kini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari ketika engkau bangkitkan seluruh hamba-hambamu. Ketika manusia dibangkitkan di alam kubur dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak bersunat, berhitan dibangkitkan, digiring menuju padang mahsyar. Lah, jadikan aku termasuk yang engkau lindungi dari azabmu. Itu maksudnya. Karena pada waktu itu kan manusia akan ketakutan semua. Matahari akan didekatkan. Nah, selain doa apa yang harus kita lakukan? Amalkan lima hal itu. Sab'atun yudilluhumullah fi dillihi yawma la illa dillu. Pada hari ada tujuh orang yang akan diberi naungan hari di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Itu hari kiamat. Itu yauma tab'atsu ibadak. Itu ketika engkau bangkitkan seluruh umatmu. Dalam riwayat yang lain tadi engkau kumpulkan gitu ya, engkau himpunkan. Kan ada dua hadis tadi. Ada yang yauma tab'atsu ibadak, ada yang yauma tajma'u ibadak. Kalau tubatu hari ketika engkau bangkitkan, kalau tajma'u hari ketika engkau himpun dan kumpulkan ini pedang masyar berarti kan. Nah, di antara doa selain doa yang kita baca tadi sebelum tidur ada tujuh amalan yang harus kita pegang supaya kita dapat naungan pada hari kiamat. Yang pertama apa? Siapa orang yang diberi naungan pada hari kiamat? Al-Imam Al-Adil, pemimpin yang adil, bukan yang dolim. Terus apa saja? Apa saja yang sampai ingat apa aja? Tujuh golongan yang diberi naungan pada hari kiamat. Hah? Pertama imam yang adil, imam yang tidak dolim. Yang kedua seorang yang hatinya bergantung di masjid. Ketiga seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan. Betul? Yang nomor lima, dua, eh, nomor empat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang nomor lima, seorang laki-laki yang diajak berzina, betul? Tapi nggak mau, dan mengatakan ini akhafullah. ini nomor lima? Eh kok lima lagi? Enam. Ya, sebelumnya. Ah iya, artinya bergantung di masjid. Belum lagi, Nah terus apa? Pemimpin adil. Terus orang yang hatinya bergantung di masjid. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan. Terus orang yang diajak Berzina tidak mau. Nomor lima. Mencintai karena Allah berpisah bertemu karena Allah. Nomor enam. Nomor satu. dalam Orang yang bersedekah disembunyikan sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Yang nomor satu lagi seorang pemuda, eh, seorang yang menyendiri menangis berzikir sampai menetes air matanya tujuh hal tujuh tujuh orang yang diberi naungan pada hari kiamat Bismillah <clears throat> termasuk amalan yang menyebabkan kita diberi naungan pada hari kiamat adalah sedekah Rasulullah pernah bersabda kullu mri'in tahta sodakotihi yomal qiyamah. Setiap orang ada di bawah naungan sodakohnya pada hari kiamat. Ini adalah kita mengeluarkan sodakoh, terutama besok ini menjelang Ramadan. Dan sodakoh itu mental ya, mental ya. Nggak, ada orang kaya tapi nggak bisa sodakoh. Ada orang pas-pasan aja, nggak terlalu kaya, bahkan kekurangan tapi mentalnya suka memberi sodako. Maka penting sodako ini. Wa afdalu as sodakot, afdalu sodakoti sakyul ma. Seutama-utama sodako adalah ngasih minum atau sodako air. Seorang pelacur diampuni Allah gara-gara ngasih minum anjing yang ngasih minum ya dianggap hina, yang dikasih minum ya dianggap hina. Tapi karena memang sodako air ini luar biasa pahalanya. Ya. Apalagi kalau jenengan besok ini Ramadan jenengan beli air mineral banyak taruh di masjid. Coba itu anjing saja dikasih minum pelacur menjadi penyebab ampunan Allah Lalu bagaimana pahalanya kita ngasih minum orang yang sedang melaksanakan puasa? Kasih minum untuk bukanya maksud saya. Dan untuk terawihnya kita sediakan air minum di sini. Pahalanya luar biasa itu. Padahal cuma air. Nah, ini kita harus melatih diri kita untuk peka ya. Allahu a'lam. Terus kita lanjut. Wahada du'a munasibun lihadal mawdi hayatal munasabah. Perhatikan. Doanya Nabi tadi, Rabbi kini adzabaka yawma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari ketika engkau bangkitkan hamba-hambamu. Kata Syekh Abdul Razak, doa ini sangat cocok untuk dibaca sebelum tidur. Kenapa? Li'anna nauma yudzakiru bil yudzakkar bil maut. Karena tidur itu seperti kematian. Maka sebelum mati kita berlindung kepada Allah tidak diadab ketika dibangkitkan. Bal inna nauma wafatun. Bahkan tidur itu adalah wafat, kematian. Saya fil hadis an-nau idastai kodominan naumi. Nanti akan kita jelaskan bahwa orang kalau bangun dari tidur doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali. Ba'dama amatana setelah mematikan aku. Inilah dijadikan dalil para ulama bahwa kata wafat itu juga dipakai untuk apa? Tidur. Ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Wa haddatsana au haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rib'i ibni Hirash an Hudzaifah. Hudzaifah siapa ini? Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini sahabat yang paling paham tentang kejelekan-kejelekan, tentang fitnah-fitnah, tentang keburukan-keburukan. Karena nasu yas'aluna anil khair. Kata Hudzaifah dulu orang-orang di masa Nabi selalu datang ke Nabi tanya yang baik-baik. Ya Rasulullah tunjukkan amalan yang kalau aku lakukan aku masuk surga. Ya Rasulullah tunjukkan amalan kalau aku lakukan aku dicintai Allah. Yang baik-baik ditanyakan ke Nabi. Adapun aku As'alu anisyar Aku dulu suka tanya yang jelek-jelek Aku dulu tanya yang apa? Jelek-jelek Makhafata an yudrikani Karena aku khawatir kejelekan-kejelekan itu Terjadi dan menimpa umat ini Maka aku ingin tahu Apa saja kejelekan-kejelekan Sehingga memang Khudhaifa ini punya spesialisasi Tentang fitnah-fitnah Salah satunya adalah dia satu-satunya orang yang diberi oleh Nabi daftar nama-nama orang munafik. Fulan munafik, fulan munafik, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Ini Hudzaifah dikasih daftarnya oleh Nabi. Datanya maksudnya. Yang ini tidak dikasihkan ke Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Menunjukkan kedekatannya Nabi dan menunjukkan memang ini orang kekhususannya tahu yang jelek-jelek. Dan ini sudah sering saya sampaikan ke antum semuanya. Seperti seorang penyair Arab mengatakan araftu syarra li, syarri walakin li tawakkihi wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa fihi. Aku ingin tahu kejelekan-kejelekan bukan karena ingin mengamalkannya akan tapi agar aku tidak terjatuh pada kejelekan-kejelekan. Barang siapa yang tidak bisa memilah kejelekan dari kebaikan, dia akan terjatuh di dalamnya. Maka Hudzaifah ini termasuk orang. Saya kita baca ya. Kala Hudzaifah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ida awa ila firashihi" Dahulu Rasulullah jika beliau hendak berbaring menuju pembaringannya, Nabi berkata, "Allahumma bismika amutu wa ahya." Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Berarti kan identik tidur itu dengan apa? Kematian. Makanya doanya pun dari tadi begitu. Allahumma ya Allah bismika amutu wa ahya. Hafal. Allahumma ayo semuanya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Iya. Jadi itu doanya. Bismika Allahumma amutu ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Wa idza staiqadha dan kalau bangun maka dia berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepada Allah kita akan kembali dibangkitkan. Ya makanya ini penting ya. Kalau kita yang ngaji nggak ngamalkan terus apa sih ngamal? Tadi bangun baca doa ini tidak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang belum punya kitab tuku kitab iso ngasih tulisan wiki dia no dipraktek ini beli kitab ini gak rugi banget untung banget ya tidak ada orang beli kitab rugi nanti. karena kitab itu tempatnya ilmu ya terus selanjutnya Haddasana Kutaibah bin Said kal haddasana Al-Mufaddal bin Fadalah an Ukail urahu an Zuhri an Urwah dari Urwah an Aisyata dari Aisyah. Urwah ini apanya Aisyah? Ponakan. Karena Urwah ini adalah anaknya Asma binti Abu Bakar. Urwah bin Zubair bin Awam. Ya, Asma nikah sama Zubair bin Awam punya anak namanya Urwah bin Zubair. Otomatis surah ini keponakan siapa? Aisyah. Karena Asma kan saudarinya Aisyah. lah Urwa ini tabi'in. Pendekarnya tabi'in. Ahli ilmunya tabi'in. Beda dengan kakaknya. Kalau kakaknya sahabat. Abdullah bin Zubair. Sehingga Urwa ini nggak ketemu Nabi. Tapi dia nyerap ilmunya Nabi dari tantenya. Siapa? Aisyah. Setiap hari ketemu Aisyah. Diajari sama Aisyah. Sehingga Urwa ini paham betul hadis-hadisnya Nabi ya dari istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah dari Siti Aisyah qalat Aisyah berkata radhiyallahu anha. Ini yang paling tahu tentang Rasul ini ya Aisyah. Turunnya Nabi bagaimana? Tidurnya Nabi bagaimana? Gerakannya bagaimana? Yang dibaca apa? Ya hatam lah. Wong Aisyah ketemu Nabi, tidur bareng Nabi. Bagaimana Aisyah merekam informasi dan menyampaikan ke kita? Perhatikan kata Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasihi jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berbaring ya idza awa ila firasihi jika dahulu Rasulullah hendak berbaring ke pembaringannya kulla setiap malam setiap malam nih yang dilakukan Nabi jama'a kafaihi mengumpulkan dua tangannya begini Fanafasa fihi ma aparnya nafasa? Di tiup. Tangan kanan, tangan kiri dikumpulkan. Fanafasa bima kemudian Rasulullah meniup di keduanya. Wa qara'a fihi ma terus Nabi membaca pada kedua telapak tangan ini kul huwallahu ahad. Allahu samad. Sampai selesai maksudnya itu. Bukan kok kul huwallahu ahad tok ini. Enggak. Lulus sampai selesai. Wa qul a'udzu birabbil falak dan qul qul a'udzu birabbil falak. Wa qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu, thumma masaha bihima kemudian diusapkan kemanapun yang dimampui dari sekujur tubuh beliau. Thumma masaha bihima kemudian Nabi mengusap dengan keduanya tadi itu yang sudah dikasih suhu sar'i tadi itu ya Kasih jampi yang sar'i yaitu kulullah falak bin nas. Kemudian diusapkan ke manapun mastatoa yang dimampui min jasadi dari jasadnya Wajahnya, kepalanya, semuanya, tangannya sampai kemana? Kaki beliau semuanya. Yabda'u bihi maroksahu dimulai dari kepala dan wajah. Wajah kepala begini. Kemudian ma'akbala min jasadi dan apa yang di apa yang di depan dari jasadnya beliau. Yasna'u dzalika salasa marrat. Rasulullah melakukan itu tiga kali. Berarti begini. Kul tiga kali, Allah Akbar tiga kali, kul Allah tiga kali, kul a'udzu tiga kali, kul falak tiga kali ataukah satu-satu diusap terus lagi-lagi. Yang kedua apa yang pertama? Yang kedua. Ini satu kemudian diusap seluruh tubuh, terus ulangi lagi. Begitu ya. Yasna'u dzalika sama marrat. Dan panjenengan kalau benar-benar meresapi makna kul wallahu ahad, makanya kenapa Nabi kok menggunakan tiga surat ini sebagai senjata? Ini surat dibaca Nabi pada waktu setelah subuh. Betul ya? Tiga kali, betul? Kul tiga kali. Kul a'udhu berbil falak tiga kali. Kul a'udhu berbil nas tiga kali. Termasuk doa pagi, betul kan? Terus nanti ketika duhur, setelah duhur Rasulullah membaca lagi satu kali, satu kali, satu kali. Setelah asar satu kali, setelah setelah satu kali. Petang berapa kali? Atau setelah maghrib juga tiga kali, tiga kali, tiga kali. Setelah isya sekali, sekali, sekali. Menjelang tidur tiga kali, tiga kali, tiga kali. Kalau kita paham betul maknanya luar biasa. Kul a'udzu birabbil falak, aku berlindung dengan Tuhannya waktu falak. Tuhannya falak. Min syarri ma dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Yang diciptakan Allah itu siapa? Hah? Yang diciptakan Allah itu makhluk. Iya, makhluk itu siapa? Kok jawabannya gerendil-gerendil? Makhluk itu selain Allah wis menjawab pusing marem. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang kamu ciptakan. Semua kecuali dirinya sendiri. Ini doa saya jagat, Pak. sama sebelum apa keluar rumah atau kapan pun zikir pagi dan petang kalau sudah baca kul a'udzu birabbil ini penjagaan sapu jagat dari jin, dari genderuwo, dari orang jahat, dari begal, dari ular, dari kalajengking, dari tikus, masuk semua. Makanya dulu itu Nabi berdoa berlindung dari jin, berlindung dari hewan buas, berlindung dari. Tapi ketika turun kul audu birabil falak, ditinggalkan semua sama Nabi, ganti pakai ini aja. Sapu jagat sudah. Dari orang jahat, dari suster ngesot, dari sundel bolong, dari was, masuk kabeh. Makanya namanya doa perlindungan sapu jagat. Makanya kenapa sih kita ini sebelum tidur, bangun tidur, sore, pagi, petang kok suruh baca. Ini perlindungan sabu jagat. Nah, kadang-kadang kita kurang memahami. Kul katakan Muhammad, A'udhu birobbil falak. Aku berlindung kepada, eh, Kul a'udhu birobbil aku berlindung kepada Tuhan yang falak. Yaitu siapa? Allah. Min syari ma khol. Dari kejelekan apa saja yang diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah apa? Ya selain dirinya. Semua ini makhluk yang di, selain dijulukan Maka kalau kita berdoa dengan ini, maka kita berlindung dari semua bentuk kejahatan makhluknya Allah. Baik manusia yang jahat, baik hewan yang jahat, baik jin yang jahat, masuk semua. Itu makanya kita harus berdoa dengan doa itu. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kedua tangannya. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merukyahnya, ya, membacakannya, Kul a'udhu kul wallahu ahad sampai selesai. Kul a'udhu birabbil falak sampai selesai. Kul a'udhu birabbin sampai selesai terus diusap ke seluruh tubuh beliau. Rasulullah mendahulukan meniup sebelum membaca. Terus membaca. Kenapa kok gak baca dulu baru ditiup? Apa? Pak Roni mesti tahu jawabannya. Soalnya sering tak sampaikan. Ya Pak Roni? Masuk oh, garu hari ini. Eh, Abu Baiz Abu Baiz. Kenapa kok Rasulullah kok meniup dulu baru baca? Kenapa tidak baca dulu baru? Kenapa? Sudah pula balik. Ya, Ustadz dituduh belum nyampe. Baca lu sebelah balik. Kenapa? untuk menyelisihi para dukun dan penyihir. Karena di mana-mana penyihir itu mantra dulu, komat kamit dulu baru terakhir nyembur. Mantra-mantra. Nabi nggak mau. Tiup dulu. Baru dibaca. Ini mukhalafatu as-sahara wal kahana untuk menyelisihi para dukun-dukun dan para penyihir. Ini dalil bahwa suhu ada yang syar'i. Ya, rukia tahu rukia yang bisa nggih? itu bahasa Arab, kok coro Jawa ini ya jampi. Suhu jampi itu loh, kan? Ya. Cuman nek ono kata-kata suhu kan diidentikan dengan jelek, betul? Nek ono kata-kata rukia selalu diidentikan dengan apa? Baik. Padahal Nabi mengatakan inna ruko wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya rukyah Terus jimat, pelet itu syirik. Nabi nyebut rukyah ruko jamak rukyah Cuman orang Indonesia ini bahasa Arab pasti benar, bahasa Jawa dianggap salah. Ya, yang boleh yang apa? rukyah tapi yang syar'i, suwuk tapi yang syar'i. Ustaz, bagaimana hukumnya suwuk? Terperinci, Mas. Ana sing boleh, ana sing gak oleh. Padha karo bagaimana hukumnya rukia? Padha, ya ana sing oleh, ana sing gak oleh. Yang boleh adalah satu memakai lafaz Al-Qur'an. Contohnya jampi pakai ayat kursi. Jampi pakai Al-Fatihah. Masih ingat gak kisah sampean buka kitab tafsir Ibnu Katsir kemudian surat Al-Fatihah di situ disebutkan cerita, Imam Ibnu Katsir mencantumkan cerita dulu para sahabat itu pernah safar. Di tengah perjalanan kehabisan bekal. Masih ingat? Kelaparan nih sahabatnya. Terus dia beliau datang ke sebuah kaum, pak para sahabat datang ke sebuah kaum minta untuk dijamu, tapi nggak ada yang mau jamu. Dilapar, Tiba-tiba Roisul Korea, Roisul Kaum, ketua sukunya itu tersengat kala jengking, hewan berbisa. Maka diobati, datangkan tabib gak sembuh-sembuh. Terus ada yang usul, coba barangkali rombongan orang itu ada yang bisa nyuwuk. Ya, maka datanglah mereka, salah seorang di antara mereka mendatangi para sahabat. Apakah di antara kalian ada yang bisa jampi? Apakah di antara kalian ada yang bisa nyuruh? Tiba-tiba ada satu sahabat yang angkat. Iya, ada saya. Maka para sahabat yang lain heran sejak kapan dia bisa nyuruh. Iya saya bisa nyuruh. Tapi dengan syarat kalau sembuh tolong kami dijamu untuk makan. Karena lapar nih. Sahabat ini datang ke Roisul Kaum, ke ketua apa tadi? Suku. Dibacakan apa? Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim sampai selesai. Dan Allah memberi kesembuhan seperti nggak kena lagi, waras. Akhirnya sahabat ini pulang ke Madinah dibawai empat puluhan kambing. Puluhan kambing lah. Sahabat yang lain mengatakan sejak kapan Anda ini bisa apa? Nanti bisa meruya. Setelah itu mereka mengatakan kita nggak boleh makan kambing ini sampai kita bawa pulang ke Madinah. Bagaimana hukumnya? Menerima upah dari nyuwuk tadi itu. Masalahnya yang ngomong nyuwuk kan dianggap salah, yang ngomong rukyah dianggap apa? Nah, itu bahasa cok itu. Pocong di madrasah itu. Nah, kata madrasah di Indonesia pasti Islam, betul tak? Padahal Sekolah Kristen juga ya madrasah juga. Ya, bahasa saja itu. Akhirnya dibawalah pulang sampai ke Medina. Maka para sahabat ini nyampe ke Nabi ya Rasulullah kita di perjalanan terjadi begini, begini, begini. Terus kita dikasih kambing banyak ini. Ini bagaimana? Mana yang kata nyuwuk tadi? Ditanya sama Nabi. Kok kamu tahu kalau Al-Fatihah itu adalah suruh atau jampi? Kok tahu kau ini? Ini pertanyaan penetapan, bukan pertanyaan pengingkaran. Paham gak? Maksudnya, lu awakmu kok ero ngono lho maksudnya. Berarti mendukung apa enggak mendukung? Mendukung tapi melalui pertanyaan, pertanyaan yang sifatnya penetapan. Lu awakmu kok ero ngono lho maksudnya. Akhirnya kata Nabi, tolong aku minta juga saham dari kambing tersebut. Jadi Nabi dibagi juga. Nah ini ya, itu pakai Al-Quran. Atau pakai surat Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Terutama tiga kul yang terakhir itu mandi, cos peleng itu. Tiga kul, trikul <laughs> yang terakhir itu. Itu mandi luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua pakai hadis. Kebiasaannya Nabi itu kalau ada keluarganya sakit, Siti Aisyah sakit, yang sakit dipegang sama Nabi. Terus dibacain doa. Awas enggak apal sampai. Ngaji kurang tahun enggak apal doa itu. Bolak balik disampaikan. Ayo, siapa sih bisa? Ayo. Ah, Rasulullah Wasallam kalau yang sakit dipegang didoain. Allahumma rabban nas adhibil Baas isfi anta syafi la shifaa illa shifauka Shifaan la yughadiru saqama. Siapa yang apa? Siapa <laughs> nggih? Ide luar biasa ini Pak, doa luar biasa. Allahumma rabban nas, wahai Tuhannya manusia. Adhibil ba'sa ilanglah penyakit ini. Isfihi sembuhkanlah ia. Antas syafi, hanya lah yang mampu menyembuhkan. La syifaa illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Syifaan la yuhadiru sakoma. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas kekambuhan lagi. Nah, Nabi itu kalau istrinya sakit nggak hanya dibacakan itu tapi dipegang. Karena dipegang itu juga ada perasaan dan psikologi itu senang di, dijemuk Nabi, dipegang Nabi, plus pakai doa itu. Ini dihafal, Pak. Ya, kalau kita yang nggak ngamalkan, kalau kita yang ngaji terus apa sih ngamal no ini? Kalau kalau kita nggak mau ngamalkan, ya diapalkan ya. Makanya punya kitab dikasih stabilo, terus diapal. Nek anak eloro, putu neloro, bucu neloro, saya baca. Allahumma adibil ba'sa rabbana isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yuhadiru saqam. Biasa kalau rumah sakit Islam, rumah sakit Muhammadiyah di situ, di depannya ada tulisan ini. Allahumma adhi bil ba'si rabbana isfi anta syafi. La shifa'a ila shifa'a. Shifa'an la yuhadir. Diapal, diapal harus diapal. Ya, biar kulina, mana ya lah enak. Kenapa sih dulu para salaf kok apal ribuan hadis? Meriwatkan ke kan ribuan. Ketika ditanya kenapa, kami ini menghafal dengan mengamalkannya. Nek gak diamal lali. Makanya kenapa orang-orang dulu kok apal hadis banyak, soalnya diamal no. Makanya tetap terjaga diriwayatkan. Tapi kalau nggak diamalkan ya lupa. Nah, ini itu ya. Terus nomor pertama pakai Quran, nomor dua pakai hadis, ketiga memakai lafaz yang jelas. Ciri rukyah yang apa? Kalau aja orang rukyah nggak jelas, geremeng komat kamit dengan bahasa yang nggak bisa dipahami, itu bukan syar'i. Ya, istilahnya kan ngotot lagi Komat kamit. Kenapa komat kamit? Karena nggak jelas. Komat kamit baca mantra. Bawang putih, bawang timur, merica, oh disebut dong kan. Kalau bim salah bim, gak bisa dipahami, itu gak boleh. Pasti bukan syar'i. Karena syaratnya lafadnya jelas. Nek bahasa Arab yuk Arab sing cetha. Yuk kadang-kadang ada tulisan, Pak. keluar Allah ditulis dari belakang, kul sang Ditulis kafro, iya, gak, gak bisa dipahami. Kan ada kan ini kan mantra-mantra kayak nggak bisa dipahami. Raja-raja itu loh. Nah, itu pasti itu kelenik ya itu. Ya, termasuk hurufnya itu harus jelas. Nek bahasa Arab itu ya cakto bahasa Arab, nek bahasa Indonesia ya gak apa-apa. Untuk itu bahasa Arab. Dikon no lalian Ustaz. Allahumma ya Allah sembuhkanlah penyakitnya orang ini. Panjenengan zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali panjenengan ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas lagi. Bahasa Indonesia Eh gak sebesar Indonesia, bahasa Jawa. Gak bahasa Jawa, betul loh kamu. Ya, kesudah nomor, li, nomor berapa? Nomor empat ya. Nomor empat nih. Perhatikan ini penting nih. Wajib mengimani bahwa yang menyembuhkan Allah bukan si perukia. Wajib mengimani bahwa yang menyembuhkan bukan perukia, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini Ini termasuk penjagaan diri agar terhindar dari sihir yang dilakukan Nabi ya. Ini harus di, diamalkan ini tadi ya. Tangan kanan tangan kiri disatukan, ditiup, dibacakan kul wallah, dibacakan kul a'udzu bil falak, dibacakan kul a'udzu binna terus diusapkan ke kepala dan wajah dan seluruh tubuh ini. Ya, dilakukan berapa kali? Insya Allah aman dari sihir aman dari apa? Sihir insyaallah. Terus kita lanjut masih ada dua hadis, eh tiga hadis. Selain tanya jawab. Haddasana Muhammad bin Bashar qala haddasana Abdurrahman bin Mahdi qala haddasana Sufyan an Salama bin Kuhail an Quraib an Ibni Abbas. Dari Quraib dari Abdullah bin Abbas. Siapa Quraib ini? Quraib ini tabi'in, Pak. Beliau itu mantan budaknya Abdullah bin Abbas. Meriwayatkan hadis yang sangat terkenal. Saya cerita dikit ya. Keluar dari materi ini ya. Kureb ini pernah sampai ke negeri Syam. Di negeri Syam, Kureb ini melihat hilal. Hilal Ramadan. Pada malam Jumat. Sehingga negeri Syam, seluruh negeri Syam itu, penduduknya melihat hilal malam Jumat. Berarti puasanya hari apa? Tolong dijawab. Orang negeri Syam lihat hilalnya malam Jumat. Berarti kapan puasanya? Nah, kok ngomong Sabtu emang lebih ya ceritanya. Ya. Oh, malam Jumat sudah lihat kok Sabtu baru. Sehingga penduduk negeri Syam ini puasa hari Jumat. Di akhir bulan ketika pulang sampai ke Hijaz, ke Madinah atau ke Mekah, Qurab sudah selesai. Ternyata Abdullah bin Abbas dan kaum muslimin di Madinah masih berpuasa. Maka ditanya sama Qureb lo, wahai majikan, wahai tuan kami, kok masih puasa? Kami lo sudah selesai. Abdullah bin Abbas heran lo, ente waktu di mana? Syam lihat hilal malam apa? Dijawab sama Kureb, kami melihatnya malam Jumat. Kata Abdul bin Abbas, adapun kami di Hijaz ini, Medina atau Mekah, kita melihat hilal pada malam Sabtu. Maka kami puasanya hari Sabtu. Jadi kurep sudah berbuka, penduduk Medina masih puas. Ini dalil bahwa setiap negeri memiliki ru'ya masing-masing. Itu kurep nih, kembali ke materi. Dari Quraib, dari Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakho. Sesungguhnya Rasulullah tidur sampai nafakho. Nafakho itu begini loh. Siji karo ngorok sampean. Ngorok sampean gergaji. Nafakhornya apa di sini coba? Hah? Iya, nggak enam, Ya oke. Okay. Bukan sing gak tega aku cerita ya. Ya. Ya, jadi Rasulullah pernah tertidur sampai terdengar suara lirik kayak gitu. Nah, begitu. Wa idana idza Rasulullah kalau tertidur beliau keluar suara kayak tadi itu lirih. Fa'atahu Bilal, datanglah Bilal. Fa'adanahu sholat, Ngasih tahu Ya Rasulullah Sampun masuk waktal sholat Sampun melebet waktal sholat Ya Rasulullah Ya faqama Maka Rasulullah berdiri Artinya Rasulullah itu cepat bangun ya, Bukan seperti kita gitu Dipasang alarm, alarmnya dimatikan Itu pun bangun-bangun Kenapa alarm kok mati ini Padahal dia sendiri yang matikan Nah ini Bilal ini fungsinya ini atau tugasnya Bilal bangunin Nabi. Ya. Maka Rasulullah berdiri, fasolat terus Rasulullah sholat. Walam yatawaddo dan Rasulullah tidak wudhu. Wah ini perlu dikaji, ini kok bisa begini? Walam yatawaddo, benar tadi kitab sama juga gitu. Dan tidak tidak apa? Tidak berwudhu. Gak dijelaskan sama Syekh ini ya. Oh, perhatikan. Ada penjelasannya di sini. hadza kama bayanu ahlul ilmi, bayyana ahlul ilmi. Ini dijelaskan oleh para ulama min khususiyatin Nabi. Kekhususan Nabi. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata inna ma'syarul anbiya la inna ma'syarul anbiya tanamu ayununa. Para anbiya itu tidur matanya saja wala tanamu kulubuna tapi hatinya nggak ikut tidur. Jadi masih terjaga. Terjaganya sehingga Rasulullah mungkin itu para ulama mengambil kesimpulan kenapa Nabi kok tidak apa? Nah, tapi kalau Nabi misalnya maaf buat Nabi buang angin uh, ya, wudhu kalau itu. Paham? Tapi kalau khusus naum ada hadis khusus bahwa para nabi tidak apa? tertidur. Yang tertidur apanya? Matanya, hatinya masih terjaga, tidak tidur. Itu mungkin penjelasannya yang disampaikan Syekh Abdul Razak. Makanya butuh syarah kitab ini. Haddatsana Isra bin Mansur qal haddatsana Afan qal haddatsana Hamad bin Salamah an Thabit an Anas bin Malik. Ya, tetap ketemu Anas. Hampir tidak pernah kita ngaji kitab ini nggak ketemu siapa? Anas. Mesti ketemu Anas. Karena ini orang yang paling paham Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyihi qal Rasulullah ketika mau berbaring beliau berkata Alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Jadi Rasulullah sebelum tidur di antara doanya itu ini. Ya. Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, memberi perlindungan kepada kami. Berapa berapa banyak orang yang tidak memiliki ke, kecukupan, nggak ada yang mencukupinya dan tidak ada yang memberi perlindungan kepadanya. Nah, ini juga termasuk doa ya. Tapi mungkin kurang familiar kepada kita. Karena yang sering kita hafalkan Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu yang paling populer. Bahkan dulu kita masih kecil ya, ibu saya di desa orang nggak ngerti pengetahuan yang umum, orang petani. Itu saya kecil itu ditalkin sama ibu saya ya. Sebelum tidur juga ditalkin sama ibu saya. Yang mengajari saya Quran, ibu saya padahal orang petani di desa nggak ngerti apa-apa tapi semangat ngajari anaknya itu. Kalau nggak bisa dipukul ya. Ya itu yang nggak bisa lupa itu. Haddasana Al Husain bin Muhammad Al Jariri terakhir. Hadis terakhir. Qala haddasana Sulaiman bin Harb qala haddasana Hamad bin Salama an Humaid An Bakr ibn Abdullah al-Muzani An Abdullah ibn Rabah An Abi Qatada Abu Qatada Nah, seorang sahabat Nabi yang mulia Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja'a. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat arrasa diartikan apa itu? Kalau butuh tidur gitu ya? Kalau tidak eh, sebelum tidur gitu. Saya baca idza ikhtaja ila naum kubeli subuh sebelum subuh. Ya. Dulu Rasulullah SAW jika ingin tidur menjelang subuh bilailin ja'ala syikhil aiman. Dulu Rasulullah jika hendak tidur maka Rasulullah berbaring dengan apa? Sisi badan sebelah kanan. Itu nggak nggak tahu ya kita bukan ahli kesehatan, dokter yang paham dan mengungkap kenapa Nabi kok miring ke sebelah kanan. Itu apa uh, manfaatnya? Ya. Wa ida arrosukubela subuh subuh roahu Kalau Rasulullah mau tidur sebelum subuh, jadi kan Rasulullah kan kebiasaannya kan bangun di sepertiga malam, betul toh? Beliau sholat malam. Setelah itu sambil nunggu adzan subuh biasanya tidur Rasulullah. Nah Rasulullah kalau tidur itu nasobadi ro'ahu. Rasul kalau tidur menegakkan lengan ya. Hah? Asta. Jadi begini tidurnya Nabi. Iya betul gitu ya kira-kira. Dirok kan ini nih. Asta. Nah Nabi itu kalau tidur menjelang subuh setelah sholat malam, mau sholat subuh tidurnya begini. Ini yang ditegakkan. Mungkin maksudnya biar nggak nyenyak. Mungkin ya. Karena apa? Karena sebentar lagi apa? Itu subuh. Insya Allah seperti itu penjelasannya. Wawadu arosau ala kafi. Iya betul. Jadi Nabi ini kalau habis sholat malam tidurnya begini. Tidak pakai bantal terus gulingan ngerakut bisa. Oh, tambah. Bablas itu. Ya. Rasulullah iya tertidur merehatkan diri tapi begini aja. Ini ditegakkan terus ininya di nek jari wong Jawa sengguang ya. Tapi sambil tidur. Sambil layah-layah begitu. Ya. Di sini insya Allah ada maksudnya. Ah ini dijelaskan sama Syekh Idza ihtaja naumku subuh wal waqti layak filir roha. Kalau waktunya mau sholat menjelang subuh sedangkan waktunya sempit tidak cukup, maka Rasulullah pakai cara seperti itu. Tujuannya supaya tidak terlena, tidak nyenyak sehingga tidak ketinggalan sholat subuh. Itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan satu atau dua? Cukup. Semoga bermanfaat. Dan ini adalah kajian terakhir sebelum Ramadan ya. Jadi insya Allah kita ketemu Syawal atau setelah Syawal. Nanti Syawal ini kan pulang kampung, setelah pulang kampung ada Mas masyayikh. Ya Allah alam nanti semoga dimudahkan. Ya Pak. Yang keras Pak. Bismillah. ya kalau tidak ada gini ada kaidah pak. Kalau panjenengan paham kaidahnya maka insya Allah paham. Kaidahnya itu apa yang diikat Nabi ya kita ikat. Apa yang tidak diikat Nabi ya lepaskan jangan diikat. Maksudnya bagaimana begini? Kalau ada riwayat-riwayat yang sudah ditentukan bilangannya, ya sudah ikuti aja bilangan itu, jangan di jangan diurai. Kalau kata Nabi Subhanahu tiga tiga kali, ya sudah ikut itu aja. Jangan diurai, terus ditambahi jangan, karena sudah diikat sama Nabi. Tapi kalau hal-hal yang nggak diikat, wadkurullah kathiro, dikirlah kepada Allah yang banyak. Dalam momen-momen tertentu selain tadi itu setelah sholat wajib misalnya, Ya berarti kita boleh sebanyak-banyak sebelum tidur mau dikir ya monggo aja. Tapi nggak harus karena sebagian orang itu suka gitu ngikat-ngikat. Ya. Kalau Nabi nggak mengikat jangan diikat. Tapi kalau Nabi mengikat jangan lepas. Termasuk bilangan-bilangan. Kalau nggak ada keterangan misalnya bisa meruya pakai al-fatihah. Ya boleh satu kali diulangi tiga kali diulangi lima kali boleh. Karena nggak ada keterangan. Gitu nih bang. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hubungannya Ustadz hadis yang apa tadi? Berbunyi ada golongan yang bisa lolos dari azab Allah di hari akhir. Salah satunya adalah orang yang tidak pernah dirukyah, Orang yang tidak pernah minta dirukyah. Bukan lolos begitu. Ada orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang disebutkan Nabi, cirinya ada empat. Tapi intinya yang keempat. Yang pertama, humul ladina la yastarkun. Orang-orang yang tidak minta di rupiah. Bisa menunggak gak usah minta-minta di rupiah. Wong gerges titik, kayak diganggu aku. Ustaz tolong aku di rukyah. Ojo. Jangan gampangan minta di rukyah. Tapi engkau sendiri yang merukyah dirimu seperti tadi yang diajari Nabi. Pakai Allahumma adibil ba'sa rabban nas isfini anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yuhadiru saqama atau pakai Al-Fatihah atau pakai ayat kursi atau pakai kul atau yang lain. Semua Al-Qur'an ruqyah, tapi terutama ayat-ayat khusus yang tadi saya jelaskan. Humul ladina la yastarkun orang yang tidak minta diruqyah. Walayatotoyarun orang yang tidak bertatoyur. Tahu kan? Tak selesai saya terangkan panjang nanti. Terus nomor tiga, walayak tahun tidak berobat dengan kai besi yang dipanaskan terus disudutkan, sundutkan. Yang nomor empat, wa ala tawakalun orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Lah, empat itu intinya yang nomor Empat, nomor nomor satu itu contoh, nomor dua contoh, nomor tiga contoh. Tapi intinya nomor empat. Artinya orang minta diru, orang minta dirukia mengurangi tawakal. Orang bertatoyur tidak hanya mengurangi tawakal, syirik. Itu iya terus berubah dengan kai. Makanya Imam Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab namanya Kitab Tauhid sudah diajarkan di Masjid Alamin. Harus ada Pak Kijana betul. Masjid manapun usahakan ada kajian kitab tauhid, terserah ustadznya siapa, tapi usahakan ada. Itu kitab untuk menjaga diri kita agar tidak terjatuh pada kesyirikan. Syekh Muhammad Wahab punya kitab tauhid yang terkenal itu loh. Judulnya begini. Man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bila adab wala hisab. Barang siapa merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Contoh hadis yang dipakai, ya hadis tadi yang saya baca tadi itu, tidak minta jeruknya, tidak ini, tidak ini. Nah, itu contohnya, tapi intinya adalah bertauhid dengan tauhid yang sebenarnya. Terus bagaimana hubungannya dengan hadis yang berbunyi dengan golongan yang bisa Oh hadis yang tadi tujuh tadi tak? Ya gak bertentangan Berarti wong pitu iku mang ahli tauhid gitu loh maksudnya. Meskipun pemimpin adil tapi ngelakoni kesyirikan, bisa? Nggak bisa. Meskipun orang yang hatinya bergantung di masjid tapi ini ahli syirik, bisa? Nggak bisa. Jadi ini nggak bertentangan. Artinya wong pitu iku mang wong sing ahli tauhid. Jadi hadisnya tidak bertentangan, justru saling apa? menguatkan. Cukup ya? Ada lagi? Terakhir Gus Ojo sing lakon monggo. kanan. Itu eh, hikmahnya dari sisi kesehatan adalah bahwa otak kita, otak kiri itu kan butuh istirahat untuk biasanya kegiatan kita sehari-hari itu lebih banyak menggunakan kanan sehingga pada saat tidur itu otak kiri di atas itu membutuhkan sehingga otak itu beristirahat yang pertama itu Ustaz. Iya. Yang kedua bagus adalah, ini. Yang kedua adalah eh, sisi jantung kita itu kan berada sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi ketika kita Ka, eh, jantung kita berada di kiri, kiri ya? ya. Nah, terus Jadi, yang ya, jantung itu kita tertekan badan kita sehingga jantung bisa eh, memompa dengan baik pada saat kita tidur itu yang keduanya bisa. Yang ketiganya itu adalah paru-paru kiri kita itu lebih kecil daripada paru-paru kanan. Jadi ketika saat kita tidur membuat pernapasan kita jauh lebih lancar itu. Itu yang pernah anak baca di sisi kesehatan. Masya Allah, bagus sekali. Saya dapat ilmu dari panjenengan. Ada tiga poin tadi ya. Nah ini bagus. Yang pertama karena aktivitas kita sehari-hari biasa pakai sebelah kanan. Terus? karena bagian kiri itu mengensarapi ke kanan. Oh sehingga iya. istirahatnya lebih mudah. Iya, jadi istirahat lebih banyak. Lebih banyak. Nomor dua karena jantung kita dari sebelah kiri. Sehingga ketika kita miring ke kanan Posisi jantung tidak terbebani oleh tubuh yang sampingnya Begitu paru-paru kita yang sebelah kiri lebih kecil Sehingga lebih memudahkan Masya Allah pernafasan kita Wah jengil Makanya ada lagi Pak Saya tadi nggak sengaja bawa baca artikel Arab eh, Pertama ada orang ngomong, taruh ngomong Kok masuk ya? Terus saya cari di internet pakai bahasa Arab itu, do iya betul. Ternyata ini bagi orang yang ahli kedokteran ya kok si erusat ngono mungkin ya, tapi bagi kita yang awam La subul humma, jangan kalian mencela penyakit humma, demam. Jangan mencela penyakit demam. Kata Nabi, penyakit demam itu bisa merontokkan dosanya anak Adam seperti api bisa merontokkan karat besi. Betul lagi. Intinya jangan mencela penyakit demam. Kan ada sahabat, kenapa kamu kok menggigil? Humma demam ya Rasulullah, semoga Allah tidak merahmati penyakit demam itu. Kata Nabi, la tusubul humma. Jangan kau mencela penyakit humma. Humma itu merontok. Humma itu apa sih? Demam, gerges, meriang itu, panas dingin. Ternyata dari segi kesehatan, subhanallah. Ini zaman dulu Nabi belum ngerti alat-alat canggih kesehatan belum ngerti. Tapi ternyata demam itu juga ada manfaatnya. Ya, demam itu sebenarnya kalau tubuh kita itu ada bakteri atau virus, maka kita akan apa? Panas. Lah panas juga fungsi dari panas tubuh kita itu untuk mematikan apa? Atau mencegah bakteri dan virus. Bahkan saya baca artikel bahasa Arab, terkadang orang panas itu jangan langsung dia apa? diobati. Biarkan dulu, kasih waktu dulu. Biar bakterinya apa? Mati. Nah ini kan luar biasa. Jadi ini masalah kesehatan sih dia mau Nabi itu cocok apa? Terus termasuk lalat masuk apa? Maju, doa gak situ mari. Ya untuk masalah anjing ya. Kita tutup sampai di sini karena saya harus mengantarkan anak sekolah. Sebenarnya pengen jakor masih banyak pertanyaan tapi harus mengantarkan sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ini terakhir nih, terakhir sungguhan nih. Kita sekarang itu berdoa tiga hawa yang paling inti di hadapan kita. Doa untuk diberi Allah kesempatan masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu diterjemah Pak untuk mencuci dosa-dosa kita. Makanya di malam Lailatul Qadar di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu Kenapa kok bukan Allahumma gfir? Allahumma innaka ghafur tuhibul hufran, tuhibbul magfir, faghfirli. Kan sama aja secara makna. Nabi menggunakan kata afwu, Nabi enggak menggunakan kata maghfirah. Kata para ulama bedanya afwu sama maghfirah itu kalau afwu itu diampuni dosanya dan catatannya dihilangkan. Jadi kalau kita nih waktu lahir Qadar nih Allahumma inna afun Duhibul afwa Terus tepak Lailul Qadar dan Allah ampuni hilang kabeh kejelekan kita. Itu kalau afu. Kalau maghfirah itu ya diampuni, tapi catatannya masih masih belum terhapus. Lah fungsinya Ramadan menghapuskan dosa kita. Makanya Nabi mengatakan celaka orang yang kedatangan bulan Ramadan sampai Ramadannya pergi tapi dosanya masih banyak masih belum hilang. Ya karena memang fungsinya Ramadan menghapuskan dosa. Makanya minta tolong sama Allah, ya Allah, jumpakan kami dengan Ramadan. Doa yang kedua, berikan kekuatan ya Allah beribadah di bulan Ramadan. Doa yang ketiga setelah Ramadan, ya Allah, apa namanya? Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis.